إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام dan paling bobrok pun kalau dia atau neraka pastilah dia akan berkata saya ingin berfirman kepada malaikat Jibril, "Tanzur wazhab, idhab tanzur." Pergilah kamu dan lihat lagi. Faidah dia sobat bil makari. Ternyata surga itu dikelilingi dengan yang susah-susah, yang sulit, yang tidak disukai oleh hawa nafsu, yang tidak disukai di akal Islam azan oleh syahwat kita. Maka kemudian mereka Jibril kembali kepada Allah. Lalu berkata, Ya Rab, aku khawatir tidak ada hambamu yang bisa masuk ke dalam surga. Kenapa ya akhir Islam, asal Islam azam ya Allah? Karena surga itu tupat bil makari, dikelilingi dengan hal-hal yang berat di hati kita. Dikelilingi dengan perkara-perkara yang bertabrakan dengan syahwat dan selera kita. Berbeda dengan api neraka, tapi neraka itu kata Rasulullah kufat syahwat, dikelilingi dengan syahwat. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa Namun tentunya, Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk masuk ke dalam surga. Maka Allah turunkan kitab-kitab. Allah utus para rasul untuk memberitahu kepada manusia tentang jalan menuju surga. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam ikhwatul Islam memberitahukan kepada kita tentang jalan-jalan menuju surga. Sungkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Nabi Ibrahim berkata kepada Rasul kita yang mulia, Ya Muhammad, akri ala ummati minni salam. Hai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Wa akhbirhum dan kabarkan kepada mereka annal jun annal jannata tayyibatut turba bahwasanya turba itu tanahnya baik wa annaha qiyan dan bahwasanya ia adalah tanah yang luas. Wa anna dan bahwasanya tumbuhan-tumbuhan surga itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan la haula wa la quwwata illa billah. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam pun mengabarkan apa amalan-amalan yang dengan amalan tersebut seseorang bisa membangun rumah-rumah di surga. Saya yakin Bapak, kita saja di dunia mendambakan sebuah rumah yang indah. Sebuah rumah yang nyaman. Di sebuah kawasan yang Masya Allah. Mungkin kita tidak diusik oleh orang-orang. Tidak pula orang yang diusik dengan suara-suara yang gaduh. Kalau di dunia saja, kita bisa mendapatkan sebuah rumah yang masya Allah nyaman. Kita itu mengharapkan bagaimana dengan rumah di dalam surga. Wallahi akal Islam azan ya Allah. Orang yang di hatinya ada keimanan pastilah dia mendambakan itu semuanya. Lalu apa? Amalan-amalan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Siapa yang mengamalkannya, maka akan dibangunkan surga, rumah di surga buat dia. Maka dari itu saya ingin berbicara pada siang hari ini ya tentang kaifa tabni buyutan fil jannah bagaimana kita membangun rumah di surga. Karena ya kalau kita di dunia untuk membangun rumah mungkin butuh pada duit butuh kepada kemampuan materi yang kuat tapi untuk membangun rumah di surga tidak sulit Alhamdulillah. Cuma butuh kepada amalan saleh. Dan amalan saleh itu ya akhi, Alhamdulillah mudah semuanya. Kita akan mendengar ya dan saya akan bacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa amalan-amalan yang memasukkan seseorang atau menjadikan seseorang dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Ini sama aja kan? Ini sama aja capek juga Amalan yang pertama ya Orang yang mengamalkannya akan dibangunkan rumah di dalam surga yaitu membangun masjid. Masya Allah. Ustaz, membangun masjid kan butuh duit miliaran. Ustaz. Membangun masjid kan butuh duit ratusan juta. Ya. Yeah. Bagaimana kita bisa membangun masjid dan bisa mendapatkan keutamaan rumah di dalam surga? Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda apa? Man bana lillahi masjidan siapa yang membangun masjid walau kama hasiku fatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah walaupun hanya sebesar sarang burung atau lebih kecil dari itu Allah akan bangunkan rumah di dalam surga subhanallah ternyata tidak seperti yang kita bayangkan tapi membangun masjid tidak butuh kepada uang ratusan juta. Anda menyumbang ke pembangunan masjid walaupun setengah meter walaupun bahkan kata Rasulullah sebesar sangkar ah, seperti sebesar sarang burung sekalipun bahkan lebih kecil dari itu maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga pedas kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi al asari itu menunjukkan bahwasanya yang dimaksud atau pahala dibangunkan rumah di dalam surga masuk padanya mereka yang menyumbang untuk pembangunan masjid walaupun sedikit. Rasul kita yang mulia ada wasallam bersabda di sini, "Man lillahi masjida." Siapa yang membangun masjid karena Allah. Walau kana hasiku tatin atau asghar walaupun sebesar sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di mana? Di surga. Namun ya akhi, terkadang untuk bersedekah hati kita begitu berat. Membangun masjid itu bukan sesuatu yang mudah ketika kita mengeluarkan dana untuk pembangunan. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saja yang mau menginfakkan dan mensedekahkan hartanya karena Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu burhan." Sedekah itu burhan, bukti. Bukti apa? Bukti akan keimanan seorang seorang hamba. Bagi seorang yang beriman kepada Allah, Membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung itu kecil. Kenapa? Karena dia ingat ternyata pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang dia berikan. Bukankah ya ahli membangun masjid itu ada sedekah jariah? Ya tidak? Ya. Kata Rasulullah ada tujuh amalan yang pahalanya akan terus mengalir sampai ya sampai dia mati dia. Kata Rasulullah sab'atu sab'atun tajri ala sahibihi. Ada tujuh amal kata Rasulullah yang terus pahalanya mengalir kepada pelakunya. Wa in mata walaupun dia sudah meninggal dunia kata Rasulullah SAW. Di antaranya siapa? Man bana dan yaitu orang yang membangun masjid. Selama masjid itu dipakai, Pak, pahalanya terus mengalir kepada antum. Walaupun antum buat pembangunan masjid cuma keluar sejuta misalnya atau kurang dari itu, pahalanya akan terus mengalir kepada antum luar biasa. Ikhwatul Islam azani Allah wa iya. Maka dari itu kita jangan menganggap remeh masalah ini. Masalah pembangunan masjid dan sebagian ulama menyebutkan bahwa masuk dalam pembangunan masjid segala sesuatu yang dipergunakan untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat untuk taklim di mana di situ diwakafkan. Kemudian seseorang ketika dia menginfakannya di jalan Allah, maka pada waktu itu pahalanya terus mengalir walaupun subhanallah dia sudah meninggal dunia selama ya bangunan tersebut dipakai oleh orang lain di mana kita dengan para sahabat? Tadi malam sudah saya sebutkan sebuah hadis, sebuah kisah di mana para sahabat apabila mereka tidak mempunyai uang, mereka pergi sengaja ke pasar untuk jadi kuli bangunan atau kuli yang akan apa? mengangkat barang-barang di, di atas pundak-pundak mereka. Ketika mereka mendapatkan upah, segera dia datangi fakir miskin diberikannya. Luar biasa semangat mereka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Maka ini Bapak ya, amalan yang pertama. Bagaimana kita bisa membangun rumah di dalam surga? Amalan yang kedua. Salat duha empat rakaat setiap hari dan sholat rawatib empat rakaat sebelum zuhur dan yang dijaga terus menerus. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dan diakan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda Man salat duha Man salat duha kata Rasulullah arba'an wa qabla al-ula arba'an bana bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang sholat duha empat rakaat dan sholat rawatib sebelum zuhur empat rakaat yang dia jaga terus menerus, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah untuk dia di surga. Sholat duha. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat duha. Sebagian ulama mengatakan sholat duha tidak disyariatkan sama sekali. Akan tetapi ini pendapat yang marju karena bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW menganjurkan sholat duha. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat duha hanya disyariatkan apabila datang dari safar saja. Akan tetapi ini pun pendapat yang tidak kuat karena bertabrakan dengan sabda-sabda Rasulullah yang menyebutkan tentang keutamaan sholat duha itu sendiri. Demikian pula wasiat Rasulullah kepada sebagian sahabat agar mereka menjaga sholat duha. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat duha boleh tapi tidak boleh dirutinkan. Boleh hanya sekali-kali saja. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah apabila sholat duha maka beliau terus melakukannya seakan-akan beliau tidak akan meninggalkannya. Dan apabila beliau tidak meninggal, tidak melakukannya, maka beliau terus melakukannya sampai-sampai dikatakan bahwa tampaknya beliau tidak akan melakukan sholat duha. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang mengatakan bahwa sholat duha boleh di setiap harinya. Dan ini yang saya condong kepadanya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih di antaranya hadis bahwa Rasul kita yang mulia alaihi wassalam memberikan wasiat kepada sebagian sahabat seperti Abu Hurairah demikian pula Abu Dzar untuk senantiasa menjaga salat duha setiap harinya dua rakaat. Hadis yang kedua, atau hujah yang kedua yang menentukan akan disyariatkan salat duha dan boleh di setiap harinya bahwa Rasul kita yang mulia alaihissalatu mengabarkan bahwa setiap harinya manusia ada 360 sendi. 360 sendi ini kata Rasulullah harus dipenuhi sedekahnya. Seseorang mengucapkan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah. Namun kata Rasulullah, 360 ini bisa dicukupi dengan dua rakaat duha. 360 sendi ini Pak bisa dicukupi dengan dua rakaat duha. Itu menunjukkan ikhwatul Islam bahwa salat duha ya dianjurkan setiap hari. Di antara hujah yang menunjukkan akan bolehnya salat duha setiap ya di setiap harinya bahwa Rasul kita yang mulia ada suatu wasallam bersabda, "Man salla arba'an fi awwalin nahar kafaituhu fi akhirina atau fi akhirih." Hadis ini sahih disahihkan Syekh Al-Albani dan sahih Jami' al Siapa yang sholat empat rakaat di awal siang itu sholat duha, maka aku akan cukupi ia di akhirnya Rasulullah mengatakan siapa yang sholat empat rakaat di awal siang kelak di akhir siang itu Allah akan sudah cukupi dia, dicukupi rezekinya, dicukupi kebutuhannya dan segala-galanya Allah akan cukupi buat dia. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwasanya Rasul kita yang mulia alaihi wasallam terkadang sholat kuat, terkadang tidak. Dikatakan oleh Aisyah, "Ingkana Rasulullah sallallahu yuhibbu minal ibadah. Sesungguhnya Rasulullah cinta kepada suatu ibadah. Akan tetapi Rasulullah tinggalkan khasyah an tufron ala ummati karena takut diwajibkan kepada umatnya. Dan adalah aku pun kata-kata Aisyah melakukan sholat tua setiap hari. Dimana Aisyah memahami bahwa kenapa Rasulullah tidak melakukan sholat tua setiap hari Jawabannya karena takut ucapkan kepada umat. Maka atas dasar riwayat-riwayat ini Allah alam bahwa salat duha boleh dilakukan setiap hari. Terlebih hadis ini ya, Rasulullah mengatakan siapa yang sholat empat rakaat duha dan siapa yang sholat empat rakaat sebelum zuhur dan sudah maklum kepada kita bahwa sholat empat rakaat sebelum zuhur itu setiap hari tidak setiap hari tidak Nah, Ya, Rasulullah mengatakan siapa yang sholat empat rakaat duha dan siapa yang sholat apa empat rakaat sebelum zuhur maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga buat dia. Subhanallah. Ini menunjukkan Bapak ya, akal Islam akan keutamaan daripada sholat duha dan sholat qobliyah zuhur itu sendiri. Tapi sekali lagi Pak, untuk melanggengkan dan menjaga ya agar kita bisa istiqomah di atas sholat-sholat seperti ini memang bukan sesuatu yang mudah. Allah ya ahi. Ya. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam sangat menyukai ibadah yang sifatnya langgeng. Kata Aisyah, "Kana ahabbul kana ahabbul ibadah ila Rasulillah adwamuha wa in adalah ibadah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW yang paling langgeng kata Aisyah walaupun itu sedikit jumlahnya sudahkah kita ya akhi berusaha untuk menjaga sholat-sholat ini agar kita kelak di akal Islam dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di dalam surga amalan selanjutnya menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Ummu Habibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qalla fil yaumi fil yawmi wal laylati isnatai ashrata rafa'atan tatawwu'a banallahu lahu baitan fil jannah sahahu Syekh al bani rahimahullah Siapa yang sholat tatawu sunnah sehari semalam 12 rakaat maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Di dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan hadis ini juga disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shalla fil fi yawmin wa laila fil fi yawmin wa lailatin sintai asyrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla dzuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya' wa ini qabla salatul huda. Kata Rasulullah apa? Siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat itu sholat tatalu ya rawatib maka akan Allah bangunkan sebuah rumah di surga buat dia empat rakaat sebelum zuhur dua rakaat setelah zuhur dua rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum sholat subuh. Hafalkan ini pak. Apa coba silakan sebutkan. Enggak, sholatnya sholat apa saja? Nah, sama. Nah, sama. Ahsan jazakallah khair barakallahu fiik. Empat rakaat sebelum Dua rakaat setelah Dua rakaat setelah Maghrib Dua rakaat setelah Isya Dan dua rakaat setelah eh, sebelum sholat subuh Luar biasa ini yang disebutkan ya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan dua belas rakaat ini. Walaupun ada dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah disebutkan kata Ibnu Umar Rasulullah tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Akan tetapi kata para ulama, ya hadis Ibnu Umar dengan hadis Aisyah ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena Aisyah musbit menetapkan sesuatu yang lebih dari apa yang ditetapkan oleh Abdullah bin Umar maka dari itu ikhwatul Islam, siapa yang melakukan salat dua rakaat sebelum zuhur silahkan. Dan siapa yang melakukan empat rakaat sebelum zuhur, maka itu yang lebih utama Allah. Iya. Apa Islam? Ini yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Ada salat-salat yang lain yang dikatakan ya salat sunnah rawatib namun ia tidak tidak ditekankan. Di antaranya dua rakaat, empat rakaat sebelum asar. Dan ini ada keutamaan tersendiri di mana hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda rahimallahu ra'a shalla qabla al asr arba'a semoga Allah merahmati seseorang yang sholat asar sebelum asar empat rakaat di sini Rasul kita yang mulia Alaihi Wasallam mengatakan semoga Allah merahmati orang yang sebelum sholat apa sholat empat rakaat sebelum asar. Di antaranya juga yang nanti dua rakaat setelah asar. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tidak ada dua rakaat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan yaitu dua rakaat setelah asar. Di antara juga yang akhir sholat dua rakaat sebelum maghrib. Namun ini juga ya kata para ulama eh, dua rakaat ini apa namanya bukan dua rakaat yang hilang dilanggengkan. Kan disebutkan dalam hadis yang dikutip Abu Daud, "Sallu qabla qabla al-maghrib." Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib kata Rasulullah. Sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib buat siapa yang mau. Itu menunjukkan dianjurkan sholat sebelum maghrib. Dan selanjutnya yaitu sholat ikhwatul Islam azani Allah yakum ya qabliyah isya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih targhib buat targhib. qabliyah isya pun ada. Ya, akan tetapi sholat-sholat ini tidak ditekankan yang sangat ditentangkan adalah 12 rakaat ini. Yaitu 4 rakaat sebelum Dalam satu riwayat Aisyah, Rasulullah SAW senantiasa melanggengkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Maka dari itu ya, ya untuk sholat zuhur itu diperbolehkan dua sebelumnya, dua setelahnya, atau empat sebelumnya, dua setelahnya atau empat sebelumnya empat setelahnya itu semuanya disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih ya qabliyah subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya hampir tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh sifat safari wal hadar baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Zadul Ma'an bahwa sholat sunnah rawatib tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah di waktu safar kecuali satu saja yaitu qabliyah subuh. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatain fajri khairum minad dunya wa ma fiha," kata Rasulullah dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya subhanallah. Maka ya azan ya Allah yakum ini amalan-amalan salat-salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Amalan selanjutnya agar kita dibangunkan rumah di dalam surga membaca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad setiap harinya 10 kali. Setiap harinya berapa kali Pak? 10 kali. Ini dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Muaz bin Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa kata Rasulullah yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhirnya 10 kali maka Allah akan membangunkan buat dia sebuah rumah di dalam surga. Mudah tidak? Sangat mudah. Amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah Pak semuanya mudah. Ya tidak sulit, akan tetapi ini butuh kepada kekuatan jiwa untuk melanggengkannya. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kul huwallahu ahad sepuluh kali setiap harinya, ya, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga buat dia. Subhanallah. Kenapa ya? Qul huwallahu ahad sampai begitu besar pahala kita. Bayangkan. Membaca sekali Qul huwallahu ahad saja kata Rasulullah itu sudah sama dengan sepertiga al Al-Qur'an. Berarti kalau antum baca tiga kali Qul huwallahu ahad sudah sama dengan satu Al-Qur'an. Apalagi antum membaca sepuluh kali Qul huwallahu ahad. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca Qul huwallahu ahad ya sepuluh kali maka Allah akan bangunkan sebuah itu apa rumah di dalam surga. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Betapa agungnya qul huwallahu ahad ini, Pak. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang sahabat dia ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin safar. Selama safar ia jadi imam setiap kali setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah, surat dan diakhiri dengan kul huwallahu ahad. Seketika mereka pulang ke kota Madinah, maka para sahabat yang menceritakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memanggil, Hai hey Fulan, kenapa kamu lakukan perbuatan itu? Kata ya sahabat ini, demi Allah ya Rasulullah, Aku suka kepada surat Al-Ikhlas ini. Maka Rasul sabda sesungguhnya Allah mencintai kamu karena kamu mencintai ini. Subhanallah ya akhi, ya. Kata Rasulullah, siapa yang membaca kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Kul wallahu ahad. Katakanlah Allah yang ahad. Yang esa. Allahu samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yarid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu ahad dan tidak ada yang serupa dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang penuh dengan keikhlasan. Kalimat yang penuh dengan pemurnian tauhid kepada Allah kalimat yang menunjukkan pengakuan seorang hamba bahwasanya bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan ya akhi intisari daripada dakwah para nabi dan rasul. Subhanallah. Amalan selanjutnya Bapak jangan tidur ya yang itu nanti saya suruh ulangi dari awal sampai akhir. Siap-siap ya. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikenal dengan doa masuk pasar. Siapa yang yang yang hafal doa masuk pasar? Hah? Ada yang hafal? Gak apa-apa Enggak Enggak hafal? Suka masuk pasar nggak? Nah, masuk plaza? Enggak pernah mall? Indomaret? <laughs> Semua itu pasar, Pak. Semua itu pasar bapak masuk plaza bapak masuk mall semua itu pasar cuma pasarnya mungkin pasar modern kali ya dengarkan doa masuk pasar saya akan lapalkan sedikit demi sedikit biar antum hafal biar antum bisa mendapatkan keutamaan ini pak besar sekali Rasul kita yang mulia alaihissalam bersabda man siapa yang masuk ke pasar faqala dan dia berucap لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير Allah akan tuliskan untuknya seribu kali seribu kebaikan Seribu kali seribu berapa? Sejuta, masya Allah. Allah akan tuliskan untuknya seribu kali seribu kebaikan dan Allah akan hapus darinya seribu kali seribu keburukan dan Allah akan angkat untuknya seribu kali seribu derajat dan Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Amalnya ringan tidak? Ringan tidak pak? Ringan tapi banyak yang lupa. Ya gimana kita pas masuk pasar udah ngeliat barang-barang udah lupa duluan dah. Ya. Makanya ya, kata para ulama, suatu amal itu semakin berat semakin besar apa? pahalanya. Kata para Rasulullah, siapa yang masuk pasar dan mengucapkan doa ini? Siapa yang sudah hafal? Ada yang hafal nggak? Yang saya sebutkan tadi. Itu saya. Saya, saya ulangi Pak ya. لا إله إلا الله وحده لا شريك له sampai sini hafal hafal lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu saya, saya ulangi lagi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كيف نقول ما شاء الله تفضل كيف انا وانتم ها nggak nggak dengar akuat <laughs> akuan adwal masya allah Fadal ya adwal insya allah dikasih hadiah sama panitia nggak tahu panitia ngasih hadiah apa <laughs> Fadal ya adwal biyadihi terus Ahsan barakallahu fiik. Masya Allah. Siapa lagi yang tadi hafal? Siapa nama antum? Hah? Maruli. Asli ini, orang sini ya. Ramadan barakallahu Masya Allah. Bayangkan Pak, mudah sekali. Ternyata pahalanya besar sekali kan? Bayangkan, siapa yang masuk pasar kata Rasulullah lalu membaca doa ini maka akan apa namanya dituliskan untuk dia seribu kali seribu kebaikan dihapuskan dari dia seribu kali seribu keburukan diangkat untuk dia seribu kali seribu derajat dan Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Saat kalau gitu tiap hari anu masuk masuk pasar, Eh jangan. Kalau memang antum pasar apa namanya buat bisnis nggak masalah. Tapi ingat pak pasar itu kata Rasulullah ya tempat yang paling tidak disukai oleh oleh Allah. Kata Rasulullah sebaik-baiknya tempat di muka bumi itu masjid dan seburuk-buruknya tempat itu di mana? Di pasar. Iya. Tapi kalau antum ada keperluan pergi ke pasar, jangan lupa doain. Antum mau pergi masuk ke plaza, jangan lupa doain. Antum masuk ke mall, jangan lupa doain. Iya. Masya Allah. Makanya tidak bukan kebiasaan Rasulullah SAW yang untuk mengamalkan kebaikan ini bolak-balik ke pasar ya enggak. Ya. Masuk pasar baik lagi ke rumah, masuk lagi ke pasar, baik ke rumah. Ya tidak demikian, ya tentunya pengamalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang isinya luar biasa. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia saja. Ini aja sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, "Afdalu dzikri la ilaha illallah." Yang seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ikhwata Islam azani Allah. Dia berkata kepada anaknya, "Hai anakku, qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. "Lau anna samawati sab' wal ardi sab' kanat ka halqatin mubhamatin laqasamatu la ilaha laqasamatun la ilaha illallah." Hai anakku, ucapkan la ilaha illallah. Kalaulah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, mereka menjadi seperti cin apa namanya cincin yang kokoh, niscaya akan dipatahkan oleh kalimat la ilaha la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa alhamdu. hamdu Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah pujian. Pengakuan seorang hamba, Masya Allah. Bahwa kerajaan semua milik Allah. Pujian semua milik Allah. Karena Allah terpuji dalam namanya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam persyariatannya, Bahkan dalam semua keputusan-keputusan dan takdir-takdirnya. Allah terpuji. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi wa yumi yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Tahukah antum di antara nama Allah yang paling agung apa? Al-Hayy Al-Qayyum. Pengakuan ketika seorang hamba berkata yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Pengakuan yang luar biasa. Bahwa Allah yang maha hidup, maka konsekuensinya Allah menghidupkan para hamba-hambanya menghidupkan di kali pertama di dunia dan menghidupkan di kali kedua kelak di akhirat. Wah wah wah hayyun la yamut. Dan dialah Allah yang hay, yang hidup dan tak akan pernah mati. jihil khair, di tanganlah di tangan Allah lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Amalannya ringan, Pak, tapi pahalanya luar biasa silahkan diamal diamalkan pak ya setelah kajian ya antum ada keperluan pergi ke plaza mall jangan lupa supaya mata antum gak galatan amalan selanjutnya memuji Allah dan mengucapkan kalimat istirja ketika ditinggal mati oleh anak. Ketika ditinggal mati oleh anak. Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول ابنوا لعبدي ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا li'abdi ibnu li'abdi baitan fil jannah sammuhu baital hamdi Allah berfirman kepada malaikat Rasulullah bersabda apabila anak seorang hamba meninggal dunia Allah akan berfirman kepada para malaikat kalian telah mencabut nyawa anak hambaku kata para malaikat betul ya Allah Lalu Allah berfirman lagi, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Para malaikat berkata, betul ya Allah. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Maka para malaikat berkata, dia memujimu ya Allah dan dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di dalam surga dan namai rumah itu dengan rumah pujian namai rumah itu dengan rumah apa? rumah pujian subhanallah siapa pak? hati siapa yang tidak bersedih ketika ditinggal oleh anak antum punya anak masya Allah yang sangat lucu ya antum punya anak masya Allah yang sangat antum cintai ternyata dia Allah meninggal dunia hati siapa yang tidak bersedih mata siapa yang tak berlinang tapi ketika dia memuji Allah alhamdulillah subhanallah ketika anaknya meninggal dunia dia ucapkan apa Alhamdulillah. Loh Alhamdulillah sih Ustaz? Orang kematian anak disuruh ngucapin Alhamdulillah. Bapak, Ibu, ya. Alhamdulillah itu bukan kalimat yang khusus ketika ditimpa kesenangan saja. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam hadis kalau ditimpa kesenangan beliau berkata alhamdulillah alladzi tatimmu bihi salihat Segala puji bagi Allah yang sempurna dengannya amalan-amalan saleh. Tapi beliau kalau ditimpa kesusahan, kesulitan, musibah, beliau berucap, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Antum punya anak yang meninggal dunia, lalu antum berucap Alhamdulillah innalillah wa inna ilahi rajiun dan antum sabar menghadapinya maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya bangunkan untuk hamba ku rumah di dalam surga dan namai rumah itu dengan rumah pujian luar biasa ini bukan rumah biasa Pak. tapi rumah ini adalah rumah apa pujian namanya mungkin istilahnya Pak rumah ini bukan bersih perumahan biasa tapi ini rumahnya di real estate ya kenapa karena ini masya Allah butuh kepada kesabaran yang luar biasa siapa sih yang tidak yang tidak sedih menghadapi seperti itu ya subhanallah nah, ini bapak sekalian terlebih pak anak yang meninggal dunia itu kelak akan menjadi hijab buat orang tuanya dari api neraka Sebagai disebutkan dalam hadis tidak ada seorang pun yang meninggal anaknya dua atau tiga illa kanu ya akan menjadi hijab binan akan menjadi hijab dari api neraka luar ya. makanya kalau antum ya kok ditinggal oleh anak masya Allah hati boleh bersedih air mata boleh berlinang tapi jangan mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka ketika dilaporkan kepada Rasulullah anaknya Ibrahim yang sedang sakaratul maut maka Rasulullah pun menggendongnya dan memangkunya di apa di pangkuannya maka berlinanglah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemudian apa kata seorang sahabat mahadza ya Rasulullah air mata apa ini ya Rasulullah Kata Rasulullah ini adalah rahmat yang Allah beri jadikan di hati setiap hamba. Ya, dalam kategori dalam kategori yang lain. Ya. Kata Rasulullah apa? Ya, hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurid ma yurdi rabbana. Dan kita tidak mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridho kepada kita. Wa inna ya Ibrahim bi firaqika la mahzun, la mahzunun dan kami wahai Abu Ibrahim sangat bersedih dengan dengan kepergian dirimu. Ini ikhwat Islam azan ya Allah ya. Amalan selanjutnya Ternyata banyak ya amal-amal yang kalau kita amalkan akan dibangunkan sebuah rumah di mana? Di dalam surga. Ya, banyak. hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Abdiyah dalam Al-Mukhtarah dari hadis Abu Umamah dan hadis ini disahihkan oleh Syekh al bani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'im baiti baitin fi rabbil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة liman hasuna khuluquhu. Kata Rasulullah Pak, saya menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran dalam agama walaupun dia di pihak yang benar dan saya jamin dengan rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan saya jamin kata Rasulullah SAW dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang baik akhlaknya. Luar Rasulullah SAW Pak menjamin sebuah rumah di surga yang pertama, Rasulullah mengatakan, saya menjamin rumah di pinggiran surga. Kalau di pinggiran surga masih mending daripada pinggiran kota Medan. Di surga, masya Allah. Ya, walaupun cuma di pinggiran, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kata Rasulullah, saya menjamin dengan rumah di pinggiran surga buat siapa? Buat mereka yang meninggalkan mira pertengkaran, debat kusir dalam agama, bagi ya walaupun dia di pihak yang benar. Sering kali terkadang kita berdialog dengan seseorang. Tapi karena kurangnya ilmu kita, apa yang terjadi? Ngotor. Enggak pokoknya yang benar ini, enggak pokoknya yang benar akhirnya apa? Tidak ketemu. Yang yang yang menang yang paling ngotor yaitu yang paling menang. Makanya akhirnya Rasulullah paling tidak suka dengan mirah bertengkar dalam agama itu nggak ada manfaatnya. Imam Syafi'i Allah pak, kalau berdebat dengan seseorang, berdialog dengan seseorang, ketika dilihat orang ini bodoh, langsung Imam Syafi'i pergi meninggalkan dia. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i berdebat dengan seseorang dialog, ternyata ya orang yang dihadapi ini ngeyel. Kata Imam Syafi'i apa? Abhaman jahlu saya kalah oleh kebodohan kamu. Saya kalah oleh apa? Kebodohan kamu. Langsung Imam Syafi'i pergi dan tidak mau melayani lagi. Ngapain daripada berantem ya kan? Sekarang kita sering begitu Pak. Kita lagi semangat nih di atas sunnah. Kita lagi semangat dapat ini Masya Allah. Ya, langsung ketemu teman, ajak dialog, ajak debat, akhirnya berantem sama teman. Itu mirok namanya. Ini tidak bagus, Pak. Dialog itu, Pak, syaratnya kata para ulama, bagi mereka yang ingin berdialog, yang pertama, orang yang berdialog ilmunya harus mumpuni. Dia menguasai dalil, menguasai tata cara pemahaman dalil, menguasai apa, bagaimana harus menjawab, ya, apa namanya subhat lawan. Yang kedua, syarat dialog itu apa? Tujuannya mencari kebenaran, bukan mencari kema kemenangan. Nah kalau kita nggak punya ilmu tuh, tapi masya Allah ya, berani dialog, saya yakin yang ada adalah ngeyel-ngeyelan, ngotot-ngototan. Nggak bagus, tinggalkan itu semua. Ya. Maka kata Rasulullah, aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga buat mereka yang meninggalkan nira bertengkar dalam agama walaupun dia di pihak yang benar Kemudian kata Rasulullah apa? Aku jamin dengan rumah di tengah surga. Buat siapa? Buat orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Pernahkah Anda mendengar ada orang bercanda dengan membawa cerita-cerita fiksi? Anak lihat anekdot lucu. Wih, ada anekdot lucu nih. Si Abu Nawas ceritanya begini. Ada ya anekdot lucunya cerita lucu si kabayan begini begini begini padahal nggak ada itu kamu ya cerita itu dari mana ya enggak itu cuma anekdot aja kamu dusta tidak boleh mas bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutip Abu Daud Tirmidzi Nasai mengancam orang yang berdusta agar orang-orang tertawa dengan kecelakaan tiga kali Rasulullah bersabda, "Wailun liman haddatha fayakdzib liyubhika bihim nar." Wailun lahu, wailun lahu kata Rasulullah. Celaka, neraka wail buat orang yang berdusta agar orang-orang tertawa. Wail buat dia, wail buat dia, celaka buat dia, celaka buat dia. Tiga kali kecelakaan didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka ya, dari itu Pak, silakan Bapak bercanda. Tapi jangan keruhi canda Bapak dengan dusta. Rasulullah SAW candanya tidak pernah berdusta. Suatu ketika pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan melaporkan, Ya Rasulullah suami saya itu begini, begini, begini. Kata Rasulullah, suamimu yang matanya ku ada putihnya ya? Hah, langsung pergi dia ke rumah. dia dilihat di mata suaminya. Ada apa kata suaminya? Kata Rasulullah matamu ada putihnya. Iya, setiap mata pasti ada putihnya. Pernah ada seorang nenek-nenek berkata, Ya Rasulullah, akan aku supaya masuk surga. Kata Rasulullah, di surga enggak ada nenek-nenek. Menangislah si nenek-nenek itu. Eh, okay. Ya. Kemudian dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasul mengabarkan kepada sahabat, tolong beritahu kepada nenek-nenek itu di surga itu orang sudah tidak akan ada nenek-nenek maksudnya semua kembali menjadi muda. Ya. Itu candanya Rasulullah SAW. Dan bercanda boleh asal jangan berlebihan. Apalagi dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, bercanda untuk menghilangkan kesenjangan. Ya, itu silahkan. Itu selama canda itu bermanfaat nggak masalah sebagaimana Rasulullah SAW juga dahulu bercanda. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat sedang berdiri di pasar, maka Rasulullah langsung memeluknya di belakang sambil berkata, "Ayo siapa yang mau beli budakku ini?" Sambil bercanda kepada dia. Itulah canda Rasulullah SAW. Rasulullah bercanda tak pernah berdusta ya akhir Islam azza Maka kata Rasulullah, "Ana za'in Aku menjamin rumah di tengah surga buat mereka yang meninggalkan dusta walaupun dia ber bercanda. Kemudian kata Rasulullah, aku jamin dengan rumah di surga yang paling tinggi. Antum tahu nggak surga yang paling tinggi itu surga apa? Surga Firdaus. Kata Rasulullah, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus." fa a'lal jannah wa awsatuhu wa awsatuhu atau awsatuha kalau kalian minta surga mintalah kepada Allah Firdaus karena ia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling mulia wasaku asyur rahman dan atapnya Firdaus itu langsung aras Allah subhanahu wa ta'ala makanya jangan jangan tanggung-tanggung pak kalau minta kepada Allah ya Allah Aku mohon kepada engkau rumah di pinggiran surga. Ya, jangan di pinggiran surga dong. Kalau minta sekaligus, kata Rasulullah, ya minta surga yang paling tinggi. Ya. Kata Rasulullah, aku menjamin dengan surga yang paling tinggi. Dengan rumah di surga yang paling tinggi buat siapa? Buat orang yang memperbaiki, yang memperbagus akhlaknya. Subhanallah Ternyata apa? Akhlak mempunyai keutamaan agung di sisi Allah Dengan akhlak seseorang bisa diberikan oleh Allah di surga yang paling tinggi luar biasa. Bahkan ditemukan dalam hadis Rasul kita yang mulia alaihi bersabda, "Laisa syai'un asqala fil mizan yaumil qiyamah min husnil khuluq." tidak ada amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat dari akhlak yang terpuji. Bahkan sebutkan dalam hadis Rasulullah sabda, "Innal 'abda la yablughu manzilata sha'imil qa'im bi husni khuluqihi." Seorang hamba akan sampai kepada derajat orang yang senantiasa salat malam dan kuat berpuasa dengan akhlaknya yang baik. Luar biasa. Tadi malam saya sudah ingatkan Pak, akhlakul karimah di antara solusi yang Rasulullah sebutkan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Betapa butuhnya kita kepada akhlakul karimah. Akhlakul karimah di mana Rasulullah SAW bersifat dengannya dan Rasul dan Allah memuji beliau dengan akhlakul karimah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang apa? Yang agung. Masya Allah. Memang Pak ya, dalam masalah akhlak tidak setiap manusia mampu untuk melakukan semua akhlak. Makanya kata Rasulullah apa? Anas kaibiriniah. Manusia itu seperti 101 ekor unta. Jarang yang sempurna. Namun setidaknya Pak, kita berusaha untuk berakhlakul karimah. Ya, kita bisa sabar itu akhlakul karimah. Terhadap manusia kita tawadu dan tidak sombong. Kita tersenyum memberikan wajah yang apa namanya? Yang manis di hadapan saudara kita. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa wa afdalu a'malin, amalan yang paling utama di sisi Allah. Sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min, yaitu kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Dengan apa? Yaitu kamu bermanis wajah kepada dia. Kamu hilangkan kesusahan kesusahan kepada dia dan yang lainnya. Luar biasa. Akal Islam azani Allah wa Ya, Rasulullah SAW menjamin dengan surga yang paling tinggi buat mereka yang baik akhlaknya. Mari kita semua introspeksi diri. Jangan kita memikirkan bulan wa Sekarang pikirkan diri, diri kita, saya, antum dan semua. Sudahkah kita memperbaiki akhlak-akhlak kita? Sudahkah ketika Anda bertemu dengan orang muslim, Anda memperlihatkan wajah yang manis, yang tersenyum yang disebutkan dalam hadis at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah ya tersenyum di wajah saudaramu adalah sedekah Sudahkah Anda memperhatikan teman-teman Anda yang kesusahan? Sudahkah Anda menjadi orang yang tawabu dan Anda memandang bahwa teman Anda jauh lebih baik dari Anda? Sudahkah Anda ya akhi menjadi orang-orang yang penyantun, penyayang, Ketika melihat temannya masih sesat, dia berusaha untuk memberikan hidayah kepada dia. Sudahkah kita yang akan Islam mutasifun bil akhlakil karimatil fadilah, bersifat dengan akhlak yang baik. Wallahi, ya orang yang diberikan oleh Allah akhlak yang luar biasa itu ya akhirnya akan Allah berikan janjikan kepada mereka surga yang orang kafir aja Pak kalau akhlaknya baik tetap Allah akan berikan kepada mereka kemuliaan. Kata orang kafir. Antum tahu tidak? Nanti kelak ketika matahari, matahari terbit dari barat dan terjadi hari kiamat, manusia yang paling banyak jumlahnya itu siapa? Ada yang tahu? Kata Rasulullah dalam hadis yang dikutip Muslim dari hadis Mustawrid, "Taqumus sa'ah warrum aktsarun nas." Hari kiamat akan tegak dalam keadaan orang-orang Romawi jumlahnya paling banyak di dunia ini. Tahu nggak orang-orang Romawi? Orang-orang Romawi itu Eropa. Mendengar itu, Amr bin Al-As, seorang sahabat yang mulia, berkata kepada Mustaurid, Umdur makul, coba kamu periksa lagi yang kamu katakan tadi, benar apa enggak itu? Kata Al-Mustaurid, demi Allah, Qad sami'athu udunai, wawaatu qalbi. Wawa'ahu qalbi demi Allah tang ya, telingaku sudah mendengarnya dan hatiku sudah memahaminya. Atau Amr bin Ah, kalau benar yang kamu ucapkan tadi, sesungguhnya orang-orang Romawi itu mempunyai empat perangai yang baik. Orang-orang Romawi itu mempunyai empat perangai yang baik. Mereka adalah orang yang paling cepat sadar ketika ditimpa musibah. Mereka adalah orang yang paling halim menahan amarah dan emosi ketika ditimpa fitnah. Mereka adalah orang yang cepat kembali setelah mendapatkan kekalahan. Dan mereka adalah orang yang paling memperhatikan orang-orang lemah dan para janda. Persaksian Ahmad bin Ahra yang beliau sering berperang di negeri Romawi dan betul-betul memahami tentang sifat-sifat orang Romawi. Ternyata mereka, Pak, orang-orang Eropa sampai hari ini pun sangat memperhatikan orang lemah dan para janda. Sampai hari ini. Bukan itu akhlak yang baik? Ternyata Rasulullah mengabarkan bahwa kelak pada hari kiamat ketika matahari terbit dari barat dan Allah tiupkan sangkakala di saat itu jumlah orang-orang Romawi yang paling banyak di dunia ini. Akhlak yang karimah. Amalan selanjutnya yang dijanjikan bahwa siapa yang mengamalkannya maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di mana? Di surga. Hadis yang dikeluarkan Imam Nasai, Ibnu Majah dan Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi radadil jannah." وبيت في وسط الجنة وبيت fi أعلى غرف jannah وأنا الزعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في على في أعلى غرف الجنة فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولم من الشر من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت وسلم SAW saya menjamin untuk orang yang beriman kepadaku. Dia masuk Islam, dia berhijrah dengan rumah di pinggiran, di tengah, dan di surga yang paling tinggi. Saya menjamin bagi orang yang beriman kepadaku, kata Rasulullah. Dia masuk Islam, dia berjihad di jalan Allah, dengan rumah di pinggiran surga, di tengah surga, dan di surga yang paling tinggi sekaligus. Dikasih tiga rumah, Pak. Luar biasa. Kalau tadi dikasih berapa? Satu-satu. Di pinggiran di pinggiran surga satu, buat itu satu amalan. Ya. Di, di tengah surga satu. Ini enggak. Sekaligus dikali tiga rumah. Saya Siapa yang mau? Antum dikasih di sebuah kawasan real estate tiga rumah sekaligus. Siapa yang mau? Mau nggak? Siapa yang nggak mau? Mau dong. Itu baru real estate di Medan nggak sampai nggak sehebat di surga pak. ya Rumahnya di surga luar biasa pak. Ya masya Allah. Kata Rasul apa? Saya menjamin. Buat siapa? Buat orang yang beriman kepadaku dan masuk Islam Alhamdulillah kita sudah Islam. Tinggal kita iman. Lalu ia berhijrah dengan rumah di pinggiran surga, di tengah surga, dan di surga yang paling tinggi. Bapak, iman punya konsekuensi tidak? Saya mau tanya, iman itu apa sih? Itu mas yang lagi tidur. Iman apa? Enggak tidur kan? Enggak. Iman apa? Iman apa? Iman itu percaya. Udah cuma gitu doang. Nah, secara istilah apa? Meyakini dengan lisan. Ah, hmm. Iman itu tiga Meyakini dengan hati Mengucapkan dengan apa? Lisan Dan mengamalkan dengan anggota badan Bertambah dengan bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Itu iman. Meyakini dengan hati, meyakini apa? Allah sebagai pencipta langit dan bumi bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Mengucapkan dengan lisan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan dengan lisan. Amalkan dengan anggota badan. Laksanakan sholat, zakat, puasa, haji, laksanakan semua semua semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Iya. Dan ini Pak, bukan pekerjaan yang mudah. Makanya ketika Rasulullah ditanya dalam hadis Ibnu Hibban, "Hai Rasulullah, amalan apa yang paling utama hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Iman kepada Allah." Kemudian apa ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Kemudian apa ya Rasulullah? Haji mabrur. Saya mau tanya Pak, iman kepada Allah tingkat pertama. Setelahnya apa? Jihad. Mana yang lebih capek? Jihad atau iman? Jihad capek. Menghadapi musuh, mengorbankan nyawa. Terkadang harus kelaparan berhari-hari. Ternyata iman jauh lebih lebih utama. Kenapa Pak? Karena iman itu butuh kepada konsekuensi. Iya harus melawan hawa nafsu, harus mengalahkan syahwat dan mentaati Allah. Ketika antum lagi enak-enaknya tidur, terdengar azan berkumandang as-salatu khairum minan naum. Disitulah hawa nafsu kita lawan untuk kita bangkit kemudian pergi ke dalam ke masjid beriman kepada Allah. Ketika ditimpa musibah, kita butuh kesabaran iman kepada Allah. Ya. Maka kata Rasulullah, aku menjamin dengan orang-orang yang beriman kepadaku dan masuk Islam dan hijrah. Siapa yang tahu hijrah? Apa itu hijrah? Hah? Hijrah apa? Pindah dari mana? Iya. Hijrah itu Pak, Rasulullah menyebutkan hakikat hijrah itu al-muhajir man manah Allah anhu Orang yang hijrah itu hakikatnya orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah orang yang hijrah. Makanya kata para ulama hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah yang berbentuk hissi, yaitu hijrah dari tempat yang penuh kebatilan, kemaksiatan dan kita tidak bisa bebas beribadah kepada Allah di situ, kepada tempat yang di situ kita bebas beribadah kepada Allah. Dari negeri kafir ke negeri Islam, dari negeri yang di situ maksiat banyak dan antum tidak bebas beribadah kepada Allah. Hijrah ke tempat yang mana? Di situ antum bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah. Namun kata Rasulullah, hakikat hijrah nan ini yang kedua dan ini merupakan dasar hijrah. Apa itu? Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Berpindah. Tadinya antum suka mabuk-mabukan, sekarang sudah taubat hijrah. Alhamdulillah Tadinya antum suka berbuat maksiat, sekarang taubat, tinggalkan maksiat, hijrah. Alhamdulillah. Hijrah Bapak sekalian. Sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kemudian kata Rasulullah, Aku menjamin orang yang beriman kepadaku dan masuk Islam, lalu ia berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Hah? Jihad itu Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, hakikatnya adalah badlul juhdi limuqatalatil adu. Mengerahkan semua kemampuan kita untuk memerangi musuh. Ini jihad ya secara maknawi. Istilah. Adapun secara apa namanya pembagiannya Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul hari membagi jihad menjadi empat martabat. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan apa? Diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang fasik. Yang keempat, jihad melawan orang-orang kafir. Hah, tafadhal, yang lagi tidur. Diulangi. Yang merasa tidur aja. Tafadhal ngaco. diulangi apa yang saya sebutkan tadi. <laughs> ya. Sudah ngantuk kan, Pak? Sudah, alhamdulillah. Yang pertama jihad melawan diri. Ini merupakan dasarnya jihad. Rasul bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Najjar dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Orang yang berjihad itu hakikatnya adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi ya azan ya Allah, jihad melawan diri sendiri itu caranya gimana? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu dengan memaksa diri kita untuk menuntut ilmu dan mengajar mengamalkan ilmu. Kenapa? Nggak mungkin lah kita ini ya menjihadi diri kalau kita tidak menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu itu sendiri termasuk jihad. Kata Abu Darda, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka akalnya ada sesuatunya itu. Mu'ad bin Jabal berkata, mubahasatul ilm jihad. Membahas ilmu itu termasuk jihad. Antum jangan kira datangnya antum ke sini untuk menuntut ilmu bukan jihad. Itu jihad. Itu jihad melawan diri kita. Demikian pula untuk mengamalkan ilmu. Pak. Jihad melawan hawa nafsu. Adapun hadis yang menyebutkan rojakna mila jihadil akbar ila jihadil akbar kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ini hadis yang sangat lemah ya dan tidak boleh kita ya bawakan kepada manusia. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, jihad melawan setan itu caranya dengan mempelajari langkah-langkah setan. -langkah dan mempelajari apa? Langkah-langkah setan. Antum tahu enggak? Setan itu langkah-langkahnya lembut banget. Bahkan kata Sufyan Atsauri, langkah-langkah setan itu ya lebih lembut daripada sutra sekalipun juga. Terkadang seseorang tidak terasa. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan ada enam langkah yang ditempuh oleh setan untuk menggoda manusia. Langkah yang pertama ditarik agar manusia itu mempersekutukan Allah dan kufur kepada Allah. Kalau ternyata tidak berhasil, ditarik oleh setan kata Ibnu Qayyim untuk jatuh kepada perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada mak maksiat. Ternyata dia masih kuat juga, masya Allah berpegang kepada sunnah maka ditarik kepada dosa-dosa besar. Ternyata dia pun masih kuat, masya Allah. Ditarik kepada dosa-dosa kecil. Dia menganggap remeh dosa kecil. Ah, dosa kecil ini. Akhirnya dia apa yang terjadi? Dia pun berani melakukan dosa-dosa kecil. Kalau dia masih kuat juga masih banyak istighfar, masya Allah, selalu taubat kepada Allah. Ditarik kepada apa? untuk sibuk dengan yang mubah dan meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Ada orang, wah pak, seneng banget nonton piala sepak bola. Piala apa itu? Yang terkenal di dunia, piala dunia. Wah, masya Allah nanti malam nih, mantap nih apa? Belanda lawan Argentina ini, ya final Jam berapa? Jam 2. Yalah, nanti saya bisa bangun. Jam 2 bangun Pak, tapi nggak tahajud. Demi nonton sepak bola dia bisa, tapi untuk sholat tahajud tidak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang sudah terperangkap dalam perangkap-perangkap iblis. Apa sih manfaatnya untuk nonton sepak bola? Cuma sorak-sorai dan puas kan? Dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Bertambah keimanan? Enggak juga. Bertambah ilmu Anda? Ilmu sepak bola. Ya. Akal Islam azani Allah ya. Kemudian kata Muqayyim yang keenam langkahnya apa? Seseorang lebih mendahulukan ibadah yang tidak utama dan meninggalkan ibadah-ibadah yang lebih utama. Subhanallah, ikhwatul Islam azamnya. Ini langkah-langkah setan, belum lagi ada lagi apa pintu-pintu setan, kelalaian dan yang lainnya. Itu ya bukan para bukan di sini tempatnya untuk membahasnya. Allahumma. Adapun jihad melawan orang kafir, Pak, itu dengan cara berperang. Namun kata para ulama, jihad perang ini ada dua macam. Hal yang kedua, yang ketiga dulu, jihad melawan orang fasik, maaf, Jihad melawan orang fasik kata Ibnu Qayyim uh, Ibnu Hajar itu dengan cara mendakwahi mereka. Didakwahi diajak yuk supaya taubat kepada Allah. Antum melihat orang fasik yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kebid'ahan, mari kita dakwahi dia agar dia meninggalkan kemaksiatan, agar dia kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Adapun yang keempat, pak jihad melawan orang kafir. Maka ini dengan perang. Dan perang ini ada dua macam kata para ulama. Yang pertama, perang yang bersifat difai membela dirimu. Kapan? Ketika orang-orang kafir menyerang kaum muslimin. Menyerbu kaum muslimin dan ingin membunuhi kaum muslimin. Maka semua orang Islam di negeri itu wajib angkat senjata melawan orang kafir. Ini namanya jihad membela diri. Yang kedua, kata para ulama, perang yang bersifat ekspansi kolabi. Maka ini disyaratkan harus ada daulah islaminya dan ada khilafah islaminya. Syaratnya harus dibawa satu bendera. Seperti halnya di zaman ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan pelipah khalifah setelahnya. Nah, ikhwatul Islam. Adapun jihad di zaman sekarang kata para ulama tidak ada jihad ekspansi. Kenapa? Karena kaum muslimin lemah. Yang ada adalah jihad men, apa namanya mempertahankan diri ketika mereka menyerang kita, kita berusaha untuk membela diri. Nah, adapun bom-bom bunuh diri yang ada zaman sekarang, ada dan itu bukan jihad sama sekali. Itu semua bunuh diri Coba saya mau tanya sama antum, setelah adanya pemboman itu Pak, apakah banyak orang masuk Islam? Apakah banyak orang mendapat hidayah? Apakah Islam semakin tinggi citranya? Semakin muliakah sunnah Rasul? La abadan. Justru dengan bom-bom itu orang semakin hobi sama Islam. Orang semakin benci sama Islam bahkan orang yang mengamalkan sunnah mungkin dicurigai sebagai teroris ya tidak iya ya naudzubillah maka dari itu jangan mudah kita mengklaim sesuatu itu jihad ya akhir sampai kita bertanya dulu kepada para ulama apakah itu jihad atau bukan aman selanjutnya mengisi kekosongan sos Amalan selanjutnya apa? Mengisi kekosongan apa? Hadis yang dikeluarkan oleh al tabrani dalam Mu'jamul Ausab. Dan hadis ini dihasan oleh Syekh al rahim rahimahullah atau disahihkan bahkan. Kata Rasulullah, "Man sadda furjatan rafa'ahu Allah rafa'ahu Allah biha darajah." Wabana lahu baitan fil jannah siapa yang mengisi kekosongan saf maka Allah akan angkat untuknya satu derajat dan Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Mudah tidak? Antum lagi sholat nih. Tahu-tahu teman antum batal, akhirnya pergi. Akhirnya sofnya kosong kan? antum berjalan maju untuk mengisi maka kata Rasulullah Allah akan tuliskan sebuah kebaikan buat antum dan Allah bangunkan sebuah sebuah rumah di surga cuma ngisi kesentongan kau bayangkan luar biasa itu menunjukkan pak ya tidak boleh sok itu kosong makanya disebutkan dalam hadis kalau sok itu ada yang kosong maka setan akan nyempil di antara sok itu ya. Akhirnya apa menggoda kita di dalam sholat kita. Bahkan orang yang sengaja nggak mau menyambung saf, malah memisahkan diri, maka Allah akan putuskan antara dia dengan Allah dalam sholatnya itu. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud apa? Man wasala saf wasalahu Allah, wa man qata'a saf qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung dia dan siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putuskan dia. Banyak di antara kita sengaja ya safnya itu nggak mau dekat deketan pak maunya jauh-jauhan rendang-rendangan gitu sampai ada ikhwan kakinya berusaha untuk mendekat mendekat mendekat sampai jegang begini tahu jegang oh, sih, kakinya jadi begini gitu pak itu juga nggak bagus ya biarin aja kita berusaha untuk mendekat atau dia menjauh dia dosa kan ya yang celakanya sebagian ikhwan ada yang injek kaki teman-temannya itu, diinjeknya <laughs> supaya kemana-mana. Akhirnya berantem dalam sholat. Gimana? Ini nggak bagus. Ya. Baik, saya kira cukup amalan-amalan ya yang disebutkan oleh hadis bahwa pelakunya akan dibangunkan untuknya surga. Cuman Pak, cuma dibikinkan rumah doang di surga belum cukup kamarnya belum tamannya belum masa rumah doang nggak ada kamar nggak ada taman gimana itu ya ada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan-keutamaan suatu amalan siapa yang mengamalkannya akan diberikan kamar-kamar bisa di dalam surga ada juga amalan-amalan siapa yang melakukannya akan diberikan taman-taman surga ya supaya rumah antum jadi indah dan cantik dalam surga subhanallah tapi karena judulnya cuma membangun rumah di surga jadi cuma sampai situ saja Fazal lain mau tanya Panitia mengizinkan langsung nggak? Uh, kepada tempat kalian saya memberikan jawab eh, untuk mencermati waktunya ini eh, kita harap waktunya kita sampai waktu itu ya. karena Allah nanti malam kita dengarkan mengisi juga di masjid Al Jadi di Insya Allah pada maghrib kita menjelaskan ini yang baik supaya dapat bagi yang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya Ustaz Apa pendapat Ustaz dalam masalah menjual makanan atau minuman yang sudah mendapatkan label halal dari MUI Pusat Tapi bahan-bahan makanan atau minuman itu mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan manusia Tentunya Pak Yang namanya membahayakan itu sifatnya relatif Bahaya bagi mereka yang badannya nggak sehat seperti misalnya antum punya penyakit gula kalau antum makan gula berlebihan bahaya maka buat dia secara fokus haram nggak boleh seperti ada antum yang punya penyakit asam urat kalau makan apa jeruan asam uratnya kambuh buat dia sendiri nggak boleh dia makan ya makanan seperti itu maka dari itu yang namanya bahaya itu sifatnya bisa jadi apa namanya? Tapi kalau itu bahaya dan memang bahayanya lebih berat daripada ya tidak bahayanya. Maka pada waktu itu jelas kalau kita tahu bahwa memang itu membahayakan tubuh kita, maka lebih baik kita jauhi. Ya, lebih baik kita lah Syauhi sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Allah berfirman yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas, wa wa ma akbaru min naf'ihima mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi katakanlah hai Muhammad sesungguhnya pada arak dan judi itu ada dosa dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Tapi ingat kata Allah, dosanya lebih besar daripada man, man Maka Allah haramkan itu. Kalau memang antum tahu bahwa memang itu membahayakan, antum tinggalkan. Ustaz, apakah bacaan basmalah ketika kita ucapkan basmalah ketika mau wudhu di WC atau kamar mandi, kita ucapkan di hati atau, atau di, di, di hati atau di bibir? Pak, membaca bismillah itu bukan pekerjaan hati, Pak. Membaca bismillah itu pekerjaan li, lisan. Maka dari itu kalau antum membaca Al-Fatihah sewaktu sholat tanpa diucapkan, semua ulama bersepakat bahwa sholatnya tidak sah. Wajib diucap, diucapkan. Nah, sekarang Ustaz kan di dalam WC, di dalam WC kita nggak boleh berzikir kepada Allah. Sementara saya harus berwudu. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab, ini keadaannya darurat keadaannya dibutuhkan, tidak apa-apa bacalah bismillah nanti pas setelah selesai wudhu keluar dari WC kemudian baru ucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Bagaimana dengan anak orang kafir yang mati? Apakah termasuk penghalang kedua orang tuanya di neraka? bagaimana akan jadi penghalang sementara syaratnya tidak ada? Bukankah orang yang mati di atas kekafiran dia tidak akan selama-lamanya dia tidak akan masuk surga? Bukankah Allah telah mengharamkan surga kepada orang yang kafir kepada Allah? Allah berfirman, "Wa yushrik billahi faqad wa alaihi jannah Siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atas dia. mungkin. Nah, ya. Maka dari itu, itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. apa pendapat para ulama kita tentang perkataan sebagian orang yang tentang salahnya arah kiblat dan waktu subuh di Indonesia ini? Katanya waktu subuh ini lebih awal dari waktunya. Hatta ulama di Timur Tengah juga ada dua pendapat. Bukan cuma di Indonesia, Pak. Di Timur Tengah, ya, perbedaan antara pewaktuannya Umul Qura dengan pewaktuannya saya lupa namanya itu ya gimana Syekh Al-Bani juga mengatakan bahwa waktu subuh yang ada di sana itu lebih cepat 25 menit. Sekarang di Indonesia, bagaimana ini? Sekarang permasalahannya Pak, antum sudah melakukan riset tidak? Antum sudah melakukan apa namanya? Uji coba tidak? Bahwasannya waktu subuh yang ada di Indonesia itu terlalu cepat. Kalau antum sudah melakukan riset berbagai macam riset dengan alat-alat atau ya pun tanpa alat dan melihat dan yang lainnya, dan antum yakin, silahkan antum amalkan sesuai dengan keyakinan anda. Adapun orang-orang awam, maka mereka beramal sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Yang kedua tentang masalah salah arah kiblat. Sebetulnya pak, buat mereka yang jauh dari kiblat itu nggak perlu pas banget kiblatnya nggak perlu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Bainan masyrik wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat itu kiblat. Kenapa? Karena kiblatnya kota Madinah itu ke arah selatan. Ya. Kata para ulama dalam kitab-kitab fikih, mereka yang jauh dari kiblat cukup menghadap arahnya saja. Sekarang kiblat arah kemana? Barat cukup kita menghadap kemana? Ke barat selesai. Tidak perlu kita pas-pasin itu nggak perlu. Ya. Itu menyusahkan, Pak. Itu menyulitkan. Ya. sholat kapan waktu-waktunya membaca kul huwallahu ahad dalam setiap hari 10 kali. Hadis tersebut tidak menentukan. Hadis tersebut tidak menentukan waktunya. Yang jelas Pak, kapan saja silahkan Bapak baca. Ya. Ustaz, saudara kami mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid. Namun sekarang beliau memperhentikannya. ditanya kenapa? Dia menjawab, amanah. Sebab dana tersebut akan dipakai untuk dipinjamkan ke sebuah lembaga guna pembelian tanah pengembangan sekolah. Pertanyaannya, apakah boleh dana untuk pembangunan masjid sudah terkumpul lalu dipinjamkan untuk hal tersebut? Tidak boleh, ini menyalahi amanah. Orang amanah ini buat pembangunan masjid kok dipinjamin buat seperti itu? Tidak boleh. Gimana amanah? Ya. Maka dari itu semua ini perbuatan-perbuatan yang jelas menyalahi amanah ya dan menyalahi amanah itu termasuk perkara yang yang dosa ya tidak diperbolehkan. beribadah hanya mengharap ridho Allah tanpa mengharap surga, mana yang lebih utama? Dengan beribadah mengharap ridho Allah tapi mengharap surga, yang lebih utama yang kedua. Mengharap ridho Allah juga mengharap surga, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berdoa, Ya Hayyun Ya Qayyum Inni as'alukal jannah Wa a'udhu bika minan nar Wahai Hayy Wahai Qayyum sesungguhnya aku mohon kepada engkau surgamu dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Rasul juga bersabda, "Man shoma ramadanan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala. Itu menunjukkan Pak, mengharapkan pahala berupa surga itu boleh. Adapun pembagi, eh, perkataan sebagian orang, Katanya kita ibadah itu nggak boleh mengharapkan surga. Subhanallah ini perkataan tanpa ilmu. Justru hadis-hadis menunjukkan boleh kita mengharapkan surga kita ketika kita beramal. Masalah, ya. Karena surga adalah konsekuensi daripada ridho Allah. Bagaimana cara merapatkan saf? Apakah bahu harus menempel dengan sebelahnya dan juga kaki harus menempel dengan sebelahnya? masalah menempelkan ya bahu menempelkan kaki pendapat jumhur ulama itu hukumnya sunnah muakkadah saja yang jelas kita jangan sampai memberikan lowong buat apa ya buat setan dan disebutkan dalam hadis bahwasannya setan itu nyempil di antara saf seperti anak kambing sehingga dari situ diambil ya faidah oleh para ulama bahwa kita ini jangan sampai memberikan lowong sebesar anak kambing. Berarti kurang dari itu tidak masalah. Anak kambing segede apa sih pak? Ya. Kira-kira aja kalau antum lagi berdiri, kemudian bisa masuk anak kambing, maka setan bisa masuk ke situ. Tapi kalau antum lagi berdiri dan antum ya walaupun tidak nempel tapi tetap ya agak merapat sehingga tidak sebesar anak kambing nggak bisa masuk tuh setan ke situ. Ya. Allah. a'lam. Uhibbuka fillahi ustaz, ahabbaka alladhi ahbabtani Bolehkah kita jika mendapatkan bonus SMS kita gunakan mengirim hadis-hadis Nabi? Sedangkan kita bukan seorang ustadz dan ilmu kita kurang. Boleh dengan satu syarat. Hadis tersebut sudah antum yakini kesahihannya. Yang kedua hadis tersebut sudah antum pahami maknanya. Sudah belum? Jangan sampai antum sebarkan hadis lampu ya. Hmm.